taala. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah kepada Allah. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu mau beribadah kepada aku, mau beribadah kepada Allah agar mereka taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia mereka mengira mereka itu hanya dibiarkan saja oleh Allah. Mereka bisa bekerja, bermain, ya, kemudian berjalan, ya, kemudian mereka tidur, makan. Dan ini di antara persangkaan manusia. Allah mengatakan Ayahsabul insan an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka itu dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah kasih fasilitas yang ada di atas muka bumi ini. Ya, sudah Allah memberikan segala bentuk nikmatnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Kahfi, "Wa ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." bahwasanya kami telah perhiasan, fasilitas untuk memberikan ujian kepada mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Maka di sini Masyarakat mukminin rahiman rahimakumullah Pentingnya seseorang Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kita Kalau tidak mengenal Allah maka kita tidak bisa maksimal di dalam ibadah kepada Allah. Maka di antara derajat di dalam Islam yaitu ada tiga ada Islam ada iman dan ada ihsan ya ada Islam iman dan ihsan dan ihsan ini sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya an ta'budallaha ka'annaka tarah yaitu kalian beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara fa innahu yara. Apabila kalian tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwasanya kalian dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat derajat ihsan ini dilihat sama Allah. Jadi, aktivitas apapun yang kita lakukan itu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan sama Allah dan semuanya akan dibalas sama Allah ya pada hari kiamat sebagaimana Allah mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah bahwasanya balasan kalian itu akan Allah sempurnakan pada hari kiamat ya jadi salat kita baca Al-Qur'an kita zikir kita menuntut ilmu kita dan amal soleh apapun yang kita lakukan itu semua akan Allah berikan balasannya di mana pada hari kiamat kadang orang dia meminta balasannya kapan di dunia ya sehingga muncul di sana dia suudzon kepada Allah buruk sangka kepada Allah Ustaz kenapa saya ini sudah taat sama Allah saya menjalankan perintah-perintah Allah tetapi saya tidak diberikan ya kekayaan sama Allah saya tidak diberikan kehidupan yang enak oleh Allah maka ini berarti dia bersuudzon kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan balasan kapan pada hari kiamat ya dan sedikit pun wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Meskipun amalan itu sebesar biji sawi, itu akan didatangkan oleh Allah dan cukuplah bagi kami yang akan memberikan perhitungan kepada kepada manusia. Masya mukminin rahim rahimakumullah. Mengapa ya kita belajar Asmaul Husna itu merupakan ya perkara ilmu yang paling mulia. Ya, yang paling mulia. Kita ini sekarang belajar ilmu. Ilmu itu derajat. Ya ilmu itu ada derajatnya. latar kebun nafabakan antabak Ya. Kadang orang dia menuntut ilmu, dia ingin langsung mendapatkan il semua itu. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan, man dal ilma jumlatan fadhahaba jumlatan. Barang siapa yang dia menginginkan ilmu secara menyeluruh, maka ilmu itu juga akan hilang secara secara menyeluruh. Dan juga Imam Syafi'i mengatakan, laisal ilmu bikathratir raya. Laisal ilmu bikasrati riwayat bukan ilmu itu kalian menghafalkan beberapa riwayat. Ya, misalkan hafal Al-Qur'an, hafal hadis, hafal kaidah-kaidah, ya hafal ucapan para ulama, ucapan para sahabat, athar-athar yang ada. Bukan ini kata Imam Syafi'i. Walakinnal ilmu khasyatullah. Tetapi ilmu itu bagaimana menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada muraqabatullah, dia merasa diawasi oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan innallaha kana alaikum raqiba. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha maha mengawasi kalian, ya. Jadi syaraful ilmu bi syarafi ma'lumihi. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung yang terkandung di dalamnya. Ya, sekarang kita telah belajar tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengenal siapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang telah memberikan kehidupan kepada kita Ya, siapa yang nantinya akan mematikan kita, kemudian akan membangkitkan kita kembali dan akan memberikan di sana ada surga dan ada neraka dan akan memberikan kitab, ada mizan, ya. Dan itu semua siapa yang menyediakan? Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita belajar ya siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah. Ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an ya. Itu merupakan ayat-ayat yang banyak tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan tentang ayat kursi. Allah Subhanahu mengatakan apa? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain Allah Al Hayy. Allah ini yang maha hidup. Ya. Jadi kalau kehidupan kita dahulu kita tidak ada. Kita dahulu mati. Kemudian sekarang kita dihidupkan sama Allah. Dan kelak nanti kita akan mati dan akan kembali dibangkitkan oleh Allah ya sebagaimana Allah mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah tidak mau beriman kepada Allah tidak mau percaya sama Allah padahal dahulu kalian itu mati amwat gak ada fahyakum dan sekarang Allah menghidupkan kita sekarang ya thumma yumitukum dan kelak kemudian akan ma mati thumma yuhyikum kemudian kalian akan bangkit kembali hidup kembali thumma ilaihi turja'un dan kalian akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kita hidup, kehidupan kita ini melewati empat fase. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sejak awal sudah hidup dan tidak diawali dengan kematian. Ya, jadi tidak ada kematian dan tidak ada setelahnya kema kematian. Huwal awwalu falaisa qablahu syai wa huwal akhiru falaisa ba'dahu syai. Ya, bahwasanya dialah Allah yang maha awal, tidak ada yang hidup sebelumnya Allah Subhanahu wa taala wa huwal akhir dan Allah nanti yang terakhir ya dan tidak ada yang hidup setelah Allah Subhanahu wa taala ya maka di sini al akhir makanya ketika Allah sudah menghancurkan ya alam semesta ya semuanya sudah dihancurkan oleh Allah maka Allah akan mengatakan limanil mulkul yaum milik siapa kerajaan pada hari ini dan Allah jawab dengan dirinya sendiri lillah al wahid al qahar Ya, kerajaan ini miliknya Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahar yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Masyaallah mukminin Rahimah rahimakumullah. Ketika Allah menceritakan tentang Al-Hayyu, ya Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum ini apa? Al-Qayyum berarti yang mengatur seluruh urusan makhluknya. Ya, bayangkan Allah ini mengatur semuanya. Semua yang ada di atas langit. Semua yang ada di atas bumi dan di antara langit dan bumi dan di bawahnya bumi, semuanya diatur sama siapa? Sama Allah. Hmm. Makanya Allah, Allahul ladzi yudabbirul amra minas sama. Dialah Allah yang telah mengatur segala urusan itu dari atas langit, ya. Dan dengan bala tentaranya Allah, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan sesuai dengan perintah dari Allah. Dan setiap yang ada di langit dan ada yang di bumi, semuanya minta kepada siapa? Minta kepada Allah yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Bahwasanya apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di atas bumi, mereka semua mintanya kepada Allah dan setiap hari Allah dalam keadaan sibuk. Ya, hatta al-hitan fil bahr wa namlatu fi juhriha. Ya, sampai ikan hiu yang ada di dalam lautan dan semut yang ada di dalam ya bolongannya mereka semua bertasbih kepada Allah ya yusabbihu lillah himafis samawati wa mafil ard bertasbih kepada Allah apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di atas bumi semua bertasbih kepada Allah walakin la tafqahuna tasbihahum tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat kursi maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab ini panggilannya Abul Mundir ya Abul Abul Mundir Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah engkau kitab apa ya? Tahukah engkau ayat apa di dalam kitab Allah yang paling mulia?" Ya, yang paling mulia ayat yang paling mulia berarti nomor satu sudah, yang paling mulia. Maka Ubay mengatakan Allah ya Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian beliau berkata, "Wahai Abdul Mundir, tahukah engkau ya ketika ditanya tentang ayat mana di kitab Allah yang paling mulia maka dia mengatakan Allah wa Rasulul alam kembali ditanya oleh Rasul wahai Abul Muntir tahukah engkau ayat mana di kitab Allah yang paling agung sudah ketika ditanyakan paling mulia maka beliau tidak mengetahui ketika ditanya yang paling agung ya maka Abai bin Ka mengatakan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ya ketika dijawab demikian maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya Ubay bin Ka'ab ya menepuk dadanya demikian dan mengatakan demi Allah selamat atas ilmu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu ya ini berarti dadanya telah dipenuhi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau surat yang paling agung apa ayat yang paling agung ayat ayat kursi kalau surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah ya wa innahu ummul kitab dia adalah ummu alkitab ya kalau ayatul kursi dimulai dengan apa Allahu la ilah dengan Allah lafdul jalalah al hayyu al qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum ya Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidak di, tidur ya dinafikan ya ada sifat sifat-sifat yang salbiyah sifat yang negatif itu dihilangkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kalau sifat yang sempurna sifatul kamal itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan ayatul kursi ini dimulai dengan apa nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa taala ya sama ketika di dalam surat al-fatihah ya Allah mengatakan apa alhamdulillah irabil alamin alhamdu ya kemudian ar rahma ar-rahim malik yaumiddin ya dan ini semua apa nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa taala menunjukkan keagungan ya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat apa? Surat Al-Ikhlas. Ya, surah ikhlas itu dikatakan sebagai apa? Thuluthul Quran, sepertiga dari al -Qur, Al Qur'an. Jadi kalau seorang dia membaca Al-Ikhlas berarti telah apa? Mendapatkan pahala. Pahalanya berapa? Sepertiga Al-Qur'an. Subhanallah. Ya, jadi bukan berarti saya sudah menyelesaikan ya satu satu ya tiga 30 juz. Dengan apa? Ya saya membaca uh, surat Al-Ikhlas tiga kali. Kulullah wallahu ahad, kul wallahu ahad, kul wallahu ahad. Berarti apa? Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Berarti saya selesai saya mendapatkan ya 30 30 juz ya. Tapi pahalanya bayangkan dia mendapatkan pahala. Dan ini dia katakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Quran. Dia sepertiga dari Al-Qur'an. Kenapa? Allah mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakan wahai Muhammad, dialah Allah Al-Ahad. Allah ini satu. Jawabannya apa? Lam yalid walam yulad. Ya jawabannya apa? Lam yalid wa lam yulad. Yaitu Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ya, tidak melahirkan dan tidak di, dilahirkan. Kemudian ketika Allah mengatakan As-Samad, ya ini As-Samad juga nama dan sifat Allah. As-Samad berarti segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Walam yakullahu kufuan kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa yang kita lihat ya tidak akan pernah mungkin sama dengan Allah. Ya, kaidahnya apa? Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah dan dialah Allah As-Sami', Allah itu yang Maha mendengar, Al-Basir dan Allah itu Maha Maha melihat, ya. Jadi tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita belajar tentang Al-Asma wal Husna, ini membutuhkan waktu yang begitu lama. Ya, makanya ada kitab itu namanya Mausu'a al-Asmaul Husna. Itu ada sekitar 10 jilid. Ya, ada 10 10 jilid. Belum lagi Fiku Asmaul Husna yang ditulis oleh uh, eh, Syekh Abdul Razak uh, eh, Al-Badr hafizahullah taala dan kitab-kitab para ulama yang lainnya. Karena memang belajar Asmaul Husna kalau kita memahami ya sebagaimana uh, eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innalillahi tis'a wa tis'ina asman faman ahf, faman ahsaha dakhala jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki berapa? 99 sifat dan nama. Barang siapa yang ihsa. Ihsa ini apa? Dia menghafalkan, dia memahami dan dia mengamalkan. Ya, jadi nggak cuman ya dihafalkan nama-namanya sambil goyang-goyang ya, tapi nggak tahu apa kandungannya, lalu dia tidak mengamalkan. Ya, ini yang berat. Ihsa itu demikian. Bukan Isa itu jadi orang itu yang penting hafal masuk masuk surga. Padahal Isa itu dia hafal, dia paham dan dia mengamalkan, dia amalkan. Ya, kalau tidak diamalkan ya percuma. Ya, barang siapa yang ihsa dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini itu bukan pembatasan. Kadang orang, oh berarti Allah cuma punya 99. Enggak. Ya, bahkan Allah punya lebih dari itu. Ya, tidak akan ya terhitung. Tetapi yang kita ketahui 99. Sama seperti halnya nabi dan rasul. Yang kita ketahui berapa? 25. Tapi ada lebih dari itu, ya. Minhum man kasasna alik wa minhum lam naqsushum alik. Ada di antara para nabi yang kami ceritakan kepada kalian dan ada juga di antara para nabi yang tidak kami ceritakan kepada kalian sama tentang ya nama dan sifat Allah. Sebagaimana di dalam doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul mengatakan Eh, as'aluka kulli ismin lak sammaita bihi nafsak au 'allamtahu fi kitabik au arsaltahu ala au 'allamtahu ahadan min khalqik au sta'thartahu fil ilmin ghaibi 'indak ya atau tentang ilmu-ilmu yang telah engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaibmu ya ada nama dan sifat Allah yang engkau sembunyikan yaitu disembunyikan oleh Allah di dalam ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala ya jadi lebih dari lebih dari 90 99 Kemudian, masyarakat mukminin Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang itu selalu menutup dengan Asmaul Husna, ya. Lebih banyak dari Allah bercerita tentang surga dan neraka. Lebih banyak Allah cerita tentang hari kiamat. Lebih banyak Allah cerita tentang kisah-kisah para nabi. Jadi Asmaul Husna ini lebih banyak Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Hampir, ya hampir setiap ayat di dalam Al-Quran ditutup dengan apa? dengan asmaul husna. Ya, Allah mengatakan wa'lamu annallaha samiun alim. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu as-sami, Allah itu Maha mendengar, alim, Allah itu Maha mengetahui. Ya. Jadi subhanallah, Allah ini hidup, Allah ini ada. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang minta kepada berhala-berhala, ya minta sama berhala. Kemudian apakah berhalanya itu bisa mendengar, bisa melihat? Bisa atau tidak? Karena dia tidak memiliki sifat apa? al hay Dia nggak hidup. Bagaimana seseorang dia tidak hidup kemudian bisa apa? Bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengetahui, ya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, bisa mengabulkan. Karena apa? Dia tidak hidup. Sedangkan Allah Al-Hayy, Allah ini hidup, Allah ini ada. Ya, makanya hidup ini sifatul sifat sifatnya sempurna. Ketika ada hidup ini tadi, maka ada as-sami, ada al-basir. Ya kalau tidak ada hidup maka yang lainnya tidak bermanfaat. Ya ada Sami, ada Al Basir, ada Al Qadir. Allah ini mam, mampu, maha kuasa. Allah Alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah Asyhad, Allah maha menyaksikan segala segala sesuatu. Ya Allah Al Mutakallim, Allah bisa berbicara. Ya, kalau sudah hidup bisa berbicara, kalau mati bisa tidak berbicara, tidak bisa berbicara. Makanya Al-Qur'an itu kalamullah, mutakallim. Ya Allah juga bisa berbicara, berbicara. Ya. Jadi ketika kita melihat di dalam Al-Quran maka hampir setiap akhir ayat dalam Al-Quran itu ditutup dengan nama dan sifat Allah Allahu ghaniyun hamid ya ayuhan nas wahai manusia antumul fuqara'u ilallah kalian itu semua butuh kepada Allah wallahu huwal ghaniyul hamid dialah Allah yang maha kaya lagi maha maha terpuji ya kita kalau sudah belajar Asmaul Husna ini enak. Ya, seakan-akan apa? Oh, kita kenal Tuhan kita. Kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi supaya kita itu mengenal Allah. Ya, Allah ciptakan langit dan bumi supaya apa? Supaya kita kenal sama Allah. Allah katakan dalam ya di akhir surat uh, At-Talaq Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan langit tujuh lapis ya siapa yang menciptakan langit tujuh lapis Allah Allahul ladzi khalaqa sabah samawat wa minal ardi mithlahun dan Allah juga menciptakan bumi sama seperti halnya langit yaitu memiliki tujuh tujuh lapis ya jadi langit ada tujuh lapis bumi pun ada tujuh lapis apa fungsinya ya yatanazzalul amru bainahun ya kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya perintah Allah berlaku padanya Ya perintah Allah berlaku kepada langit tujuh lapis dan berlaku kepada bumi tujuh lapis. Kemudian apa? Lita'lamu agar kalian itu mengetahui. Ya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir agar kalian mengetahui bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya maha mampu atas segala segala sesuatu wa annallahu ahata bi kulli syai'in ilma dan agar kalian mengetahui bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ya kalau Allah sudah ya maha mampu atas segala sesuatu, lalu apa yang kita khawatirkan? Ya, mampu segala sesuatu apa yang Allah lakukan. Allah bisa menciptakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya tanpa ada hadirnya hadirnya seorang laki-laki gak ada bapak ya dan Maria melahirkan dalam keadaan perawat kalau kita masukkan akal gak bisa Secara ilmu manusia nggak bisa. Ya, dan Allah ciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Tidak ada bapak dan tidak ada ibu. Khalaqtu biyadai. Aku ciptakan Adam itu dengan tanganku. Ya, dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Inna mathala Isa indallah kamathali Adam." Bahwasanya penciptaan Nabi Isa di sisi Allah itu sama seperti apa ciptanya Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan Isa itu juga dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Ya, kemudian Allah katakan kepada tanah tersebut, jadi maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bahwasanya urusannya Allah, ketika Allah menginginkan sesuatu, maka cukup Allah katakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini melalui pendekatan-pendekatan ya melalui pendekatan sehingga dari situ kita ini bisa mengetahui apa sih maksud dari namanya Allah Subhanahu wa taala ya contoh misalkan Allah memiliki sifat rahim apa artinya rahim Hah? apa rahim Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih dan penyayang Ar-Rahim Wa Allah bil mu'minina dan Allah itu sangat penyayang bersama orang-orang yang beriman. Bagaimana ya penyayangnya Allah Subhanahu wa taala? Biar kita itu bisa mendapati ya hasilnya kalau Allah itu penyayang. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis ketika ada seorang anak ya seorang ibu yang dia kehilangan anaknya. Tahu bagaimana ya eh, hubungan seorang ibu ini dengan anak? Ada hubungan apa namanya? Roh rahim Ya atau tidak? Ada hubungan rahim di sini. Dan hmm. ketika seorang ibu ini dia kehilangan anaknya, ya, dan tiba-tiba dia mendapatkan anaknya, ya, di pada suatu perang itu ya, ketika perang ibu ini dia kehilangan anaknya. Kemudian dia mendapati anaknya dan mendekap ayah anaknya. Dan ketika dia mendekap anaknya, kemudian Rasul saw. Alaihi Wasallam mengatakan ya kepada para sahabatnya ketika melihat wanita ini memegang anaknya, maka Rasul mengatakan apakah mungkin ya wanita ini tadi dia akan melemparkan anaknya ke dalam api. Ya, dia akan melemparkan anaknya ke dalam ke dalam api. Maka para sahabat mengatakan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apa alasannya? Karena ibu ini apa? Rahim. Rahim kepada siapa? Kepada anaknya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahu arhamu min hadhil walidah." Bahwasannya kasih sayangnya Allah lebih jauh lebih baik daripada kasih sayang seorang ibu kepada kepada anaknya. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang dia maksiat. Ya, kemudian dia maksiat, apakah langsung diadab sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalkan sekali maksiat langsung diadab. Ya. ya, ketika finish selesai. Ya, sebagaimana Allah mengatakan ya di dalam banyak ayat, ya dan ketika Allah langsung mengadab setiap apa yang telah mereka lakukan, ma taraka ala dhariha min dabah walakin yuakhiruhu ila ajalin musamma. Ya. Apabila kami akan mengadab setiap hamba yang setiap kali dia melakukan kemaksiatan, Ya, maka kami tidak akan pernah meninggalkan satu binatang melata pun di atas muka bumi ini. Tetapi kami berikan waktu kepada mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi kalau belajar tentang Ar-Rahim, Allah ini Maha penyayang oh banyak sekali banyak sekali penyayangnya Allah Subhanahu wa taala tetapi Rasul menyebutkan tentang pendekatan dengan contoh seorang seorang wanita kemudian contoh lain tentang hadis yang taubat Allah itu at-tawwab apa at-tawwab maha menerima taubat ya kita itu kalau misalkan melakukan dosa kemudian kita bertau bertaubat kepada Allah ya sebagaimana Allah mengatakan Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun bertaubatlah kalian semua wahai orang yang beriman agar kalian itu beruntung ya masalahnya kita tidak mau bertaubat kepada Allah taubat itu bukan nanti ketika ruh kita sudah dicabut sama Allah baru nanti kita bertaubat ini Allah gambarkan dalam surat An-Nisa ya Allah ceritakan ketika nyawa itu sudah keluar baru dia mengatakan ini tubutul an ya walaisati taubatu lil ya'maluna sayyi'at bukanlah taubat itu bagi mereka yang melakukan keburukan hatta idza hadara ahdahumul maut qala ini betul an ketika datang kematian di, salah satu di antara mereka baru mereka mengatakan aku sekarang bertaubat walalladzina yamutuna hum kuffar sedangkan mereka itu mati dalam keadaan mereka menyekutukan Allah ulaika atadna lahum azaban alima orang yang demikian ini kami telah siapkan bagi mereka azab yang azab yang pedih ya jadi ruhnya dia berkata ini betul an Ya, jadi selama kita masih hidup ini dan kita melakukan dosa ataupun tidak melakukan dosa sekalipun kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah itu At-Tawwab. Ya, atau At-Tawwab. Rasul ketika selesai menaklukkan kota Mekah, apa dikatakan? "Idza jaa anasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." ya bertasbihlah engkau wahai Muhammad dan beristighfarlah apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan dosa tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai menaklukkan kata mereka. ya dan sudah dekat dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah perintahkan kepada Nabi untuk banyak bertasbih kepada Allah beristighfar karena Allah Maha menerima Maha menerima taubat dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menggambarkan menggambarkan kalau Allah itu memiliki sifat at-tawwab ya bahwasanya ketika ada seseorang yang dia melakukan sebuah perjalanan Ya, dia melakukan sebuah perjalanan dan di atas perjalanan tersebut dia membawa kendaraan ontahnya dan di ontahnya itu ada makanan dan minuman yang dia bawa bekal perjalanan. Ya, ketika sudah di tengah perjalanan di tengah padang pasir, ya, dia istirahat sejenak. Ya, dia istirahat, kemudian dia tertidur. Ketika dia tertidur, ternyata ya, ontanya, rahilanya, makanan minumnya itu hilang. Ya, itu hi, hilang sudah. Dia bangun dari tidurnya nggak ada. Bisa dibayangkan kalau misalkan seseorang dia sendiri di sana, ya, yang dia pikirkan apa? Ya sudah mati. Ya atau tidak? Ya sudah mati karena ini sudah ya padang pasir sudah nggak ada kehidupan. Dia cuma hidup sendiri di sana. Yang diharapkan apa? Bekal bekal makanannya, minumannya di sana dan kendaraan yang akan mengantarkannya ke tempat tuju tujuan. Tapi sudah nggak ada. Ya kemudian ketika dia tidur kembali ya dan dia bangun ternyata tiba-tiba kendaraan dan makanan dan bekalnya sudah ada di hadapannya. Ya, dia sudah putus asa dan ada di depannya. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika dia mendapati demikian dia mengatakan Allahumma anta anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah bahwasanya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Min syiddatil farah. Karena bagaimana bahagianya dia sehingga lisannya salah ngomong. Ya salah salah ngomong. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan menggambarkan wallahu asyaddu bi taubati 'abdihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala asyaddu farhan, lebih bahagia kepada hambanya ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bahagianya ketika seorang dia kehilangan bekalnya dan dia mendapatkannya kembali. Jadi Allah itu ketika mendapati hambanya bertobat itu bukan kemudian Allah itu hmm, ya itu bahagia Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba yang mau kembali kepada Allah, ada hamba yang mau bertaubat kepada Allah itu disambut sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan at-taib minadzam kama Orang yang dia itu bertaubat dari sebuah dosa itu seakan-akan dia tidak memiliki dosa. Ya, seakan-akan tidak memiliki memiliki dosa. Di dalam ayat ya berkaitan masalah ibadur rahman Allah mengatakan wa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Barang siapa yang dia bertaubat. Kemudian apa? Bukan taubat itu selesai taubat sudah tapi diikuti apa? Dengan amal saleh. Faulaika yubaddilullah sayyiatim hasanat dan Allah akan ganti perbuatan dosanya diganti dengan apa? Dengan perbuatan baik. Diganti sama Allah. Ya wa kana Allahu ghafurur rahimah dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha lagi Maha Penyayang. Kemudian tentang uh, istighfar tentang meminta ampun kepada Allah. Allah Al-Ghafur. Ya Allah Al-Ghafur. Allah Al-Ghafur yaitu ketika ada seorang yang dia itu maksiat kepada Allah. Ketika dia maksiat dia minta ampun kepada Allah. Allah firli. Ya, ya Allah ampunilah aku. Ya. Kemudian ketika sudah minta demikian diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia itu melakukan maksiat kembali dan dia minta ampun kepada Allah. Allahumma firli, ya Allah ampuni aku ya dan seakan-akan hamba ini sudah mulai malu kepada Allah untuk meminta meminta ampun kepada Allah kemudian Allah mengatakan ya eh, fa inna lahu rabban yaghfiru dzambi wa ya'khudhu bidzamb ya bahwasanya dia itu mengetahui ya dia mengakui bahwasanya dia itu punya Tuhan annalhu hurabban yang Tuhan tersebut itu akan mengampuni dosa dan akan mengazab dosanya dan dia tahu hamba itu ya kemudian dia terus ketika melakukan dosa beristighfar lagi minta ampun lagi sama Allah sampai dia terus minta istighfar sama Allah lakukan apapun yang kau inginkan akan aku ampuni ya lakukan apapun yang kalian inginkan akan aku aku ampuni sampai demikian ya makanya setan itu selalu menghalangi manusia dari apa dari istighfar sama Allah ya padahal ini hal yang mudah istighfar ini hal yang mudah tapi setan itu berusaha menghalangi, menghalangi. Ya nantilah, istighfarnya nanti. Nanti kamu nanti akan jadi orang soleh. Nanti kamu tobat setelah ini kamu terus itu setan akan membayanginya. Ya sebagaimana uh, kisah para saudara-saudara Yusuf ketika mereka itu mau membunuh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, mereka mengatakan ya mereka bermusyawarah ini uktulu Yusuf ya kalian bunuh saja Yusuf awit rahuhu ardon atau engkau buang dia ke sebuah tempat yakhlulakum wajhu abikum. Kemudian wajah abah kalian itu perhatian wajah abah kalian akan perhatian kepada kalian. Ya wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah itu kalian akan menjadi orang soleh. Tenang nanti kamu akan jadi soleh. Lakukan dulu maksiat, tidak apa-apa. Nanti akan sal akan soleh. Ternyata ketika mau nanti akan soleh, kemudian datang apa? Kema kematian. Masanya kematian ini nggak ada notifikasi. Ingat kamu besok jam sekian jam sekian ada kematian ya bahwasanya mati itu datangnya apa baghtah datang secara tiba tiba-tiba wajaat sakratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu bahwasanya akan datang sakaratul maut itu dengan benar yang dahulu kalian berusaha lari darinya ya kemudian masyarakat mukminin rahimani wa rahimakumullah semakin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala ya maka akan hadir kita semakin takut ya cinta itu akan melahirkan keta ketakutan. Ya takut kepada Allah. Dan ketika sudah mendapatkan ketakutan akan semakin apa rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rajin ibadah akan apa meninggalkan maksi maksiat. Awalnya dari mana? Awalnya kita kenal dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga para ulama mengatakan man kana man kana a'raf billah kana akhwaf. Barang siapa yang dia itu kenal sama Allah, berarti dia orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul atau tidak? Orang yang dia kenal Allah. Misalkan Allah itu ya Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq berarti Allah ini Maha Maha pemberi rizki ya. Hal min khalikin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang akan memberikan rizki kepada kalian di atas langit maupun di atas bumi? Dan dia tahu dia akan diberikan rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang demikian kemudian dia itu akan berkhianat? Orang yang demikian apakah dia akan mencuri, dia akan merampok, dia akan korupsi, ya? Dia akan mencuri? Enggak. Karena apa Dia tahu Allah Ar-Razzaq. Allah ini Maha memberi rizki, bukan manusia yang ngasih rizki. Allah Ar-Razzaq tul quwwatil matin. Maka ketika kami ceritakan tentang ya tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, ibadah ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayud'imun. Bahwasanya aku tidak meminta makan kepada kalian, aku pun tidak meminta rezeki kepada kalian. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dan dialah Allah Ar-Razzaq yang Maha pemberi rezeki dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang luar yang luar biasa, ya. Jadi orang kalau dia kenal sama Allah, maka dia akan semakin ta takut sama Allah. Ya, dia waspada. Gak mau ada makanan yang haram yang masuk dalam dirinya dia tidak mau melakukan perkara-perkara yang haram. Kalaupun dia terjerumus, dia segera bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian akan lahir di sana rasa cinta, kebencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan menjadi semakin semangat beribadah kepada Allah, dia akan semakin rajin, dia memperhatikan hal-hal yang di yang diharamkan, apapun yang diperintahkan sama Allah dia perhatikan. Ya karena dia fokus kepada Rabbul Alamin, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang orang-orang sudah mulai lupa kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan wala takunu <coughs> kalladina sullah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Apa akibatnya? Fa ansahum anfusahum, maka Allah akan jadikan mereka itu lupa kepada diri mereka sendiri. Lupa kalau dia ini manusia. Lupa kalau dia itu nanti akan mati. Ya lupa nanti dia itu nanti akan di, dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau dia nanti akan dibangkitkan kembali. Lupa di sana ada surga, di sana ada neraka. Ya, fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang fa orang-orang fasik. Ya, kemudian yang keenam Allah Subhanahu wa taala suka kalau misalkan di antara asar-asar namanya itu berada pada hambanya. Ya, jadi bekas dari nama-nama Allah itu terdapat di dalam hamba. Misalnya Allah itu apa? Al-Jamil. Ya Allah itu Jamil. Apa Jamil? Hah? Jamil apa? Cantik. Jamil itu indah. Sudah cantik-cantik. Kalau cantik Jamilah. <laughs> Jamilah ya. Jadi Jamil itu indah. Makanya Allah mengatakan Inna Allah Rasul mengatakan Inna Allah Jamil. Allah itu maha indah. Ya subhanallah. Bagaimana keindahan Allah? Makanya para penghuni surga itu ketika mereka itu nanti mendapatkan nikmat-nikmat di surga ya berubah dari buah-buahan kemudian pohon apa namanya daging daging burung ya dan juga sana yang mereka dapatkan bidadari-bidadari yang mereka ya nikmati kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu nikmat kembali kepada mereka sehingga mereka itu para penghuni surga mengatakan ya Allah kau telah memberikan nikmat kepada kami dan kau telah selamatkan kami dari api neraka apalagi Ya kemudian Allah singkapkan tirainya itu dan para penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat Allah, mereka lupa kenikmatan yang mereka dapatkan dan ini kenikmatan di atas kenikmatan. Ya makanya Rasul mengatakan innallaha jamil, Allah itu maha indah. Kalau misalkan wanita-wanita di Mesir sana ketika melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, apa yang mereka lakukan? Faqatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hada bashar in hada illa malakun karim yang mereka mendapati bahwa bahwasanya ini bukan manusia, ini malaikat. Sampai mereka memotong tangan mereka dengan pisau. Bayangkan, dan mereka tidak merasakan. Ada yang saat itu mereka langsung haid. Ya, ada yang langsung mati disebutkan dalam buku tafsir. Dan di sini melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wujuhu yauma idzin nadhir wajah mereka saat itu berseri-seri ila rabbiha nadhir. Ketika mereka memandang kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Jamil yuhibbul jamal dan Allah mencintai keindahan. Ya, jadi kita buat rumah kita indah, ya kita buat bersih. Ya, ini karena apa? Karena Allah cinta sama keindahan. Ya bagaimana mungkin kita akan ya punya pakaian yang kotor, rumah kita kotor semua berantakan enggak? Karena apa? Mengaplikasikan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu maha indah dan mencintai kain keindahan, ya, mencintai kain keindahan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala suka orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya. Makanya antara sifat Allah muhsin. Ya, muhsin. Allah itu muhsin. Dan Allah yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, jadi orang kalau mau ya kebaikan itu subhanallah, kalau kebaikan itu jangan kita pikir dengan pikirannya manusia. Kadang kita mau melakukan kebaikan, ya nanti nggak dihargai, ya nanti nggak dibales misalkan, nanti nggak dilihat. Jangan khawatir, dikasih balasan sama Allah ya dan di situ akan menghadirkan apa meskipun tidak ada balasan pun kita mendapatkan cintanya Allah saja innallah yuhibbul muhsinin ini sudah cukup ya ini sudah sudah cukup ya dan disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam itu memiliki sifat ihsan ya di dalam penjara ini Yusuf ketika di dalam penjara nah, di dalam penjara mereka itu melihat bagaimana kebaikannya Yusuf orang itu bisa membantu orang dengan ilmu kasih ilmu ya kemudian bisa dengan harta bisa dengan tenaga. Kemudian ketika ya para penghuni penjara itu dia sakit, kemudian mereka pun apa? menjenguknya Yusuf menjenguknya. Ya memberikan makanan, dikasih makanan di sana. Jadi memiliki akhlak yang baik. Dan ketika mereka dua orang ini dia bermimpi, ya mereka bermimpi dia mengatakan Yusuf bahasanya saya melihat ya saya melihat saya itu menuangkan khamr kepada kepada seorang raja Kemudian satu mengatakan saya melihat di atas kepalaku ini ada ada roti yang dimakan oleh oleh burung, ya. Kemudian coba tafsirkan mimpi kami. Inna naraka minal muhsinin. Kami memandang kau ini orang baik. Ya, kamu ini orang orang baik karena terus melakukan kebaikan. Innallaha yuhibbul yuhibbul muhsinin. Ya, dan juga banyak sekali yang lainnya. Kemudian terakhir, masyaallah mukminin rahimah rahimakumullah. Kita perlu belajar asmaul husna karena setiap ya setiap ibadah khusus yang bisa kita kerjakan. Ya ada ibadah khusus yang kita kerjakan di antara contohnya di sini sebutkan yaitu Allah ar razak Apa ar razak Allah Maha pemberi rizki. Maka di sini ibadah kita cari dengan cari harta yang yang halal. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makanlah apapun yang ada di atas muka bumi ini yang halal dan ba dan baik. Tenang, kita ini tidak akan pernah mati kecuali rizki kita telah di, disempurnakan. Ya, ada satu orang yang dia cerita, ya. Jadi memang ibu ini dia sudah lama di ICU. Ya, orang ini sudah lama di ICU tapi nggak mati-mati orang ini. Kemudian tiba-tiba dia itu kayak minta air, dia butuh air. Biasanya kan diinfus. Ya, ini dia minta air. Subhanallah ketika dikasih air, ketika dikasih air dua teguk, ya dua teguk air, baru dia meninggal. Berarti apa? Rizkinya kurang dua teguk. Jadi kita ini tidak akan pernah mati kecuali apa? Disempurnakan rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir. Rizkiku matmun sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang semua yang sudah ditakar tidak akan pernah tertukar. Tenang, sudah dibagi sama Allah nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya kami telah membagi ya kehidupan seseorang di dalam kehidupan dunia dunia ya sudah dibagi satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib masyaallah mukminin rahimin rahimakumullah itu sedikit ya kita belajar tentang mengenal Asmaul Husna ya karena kalau kita membahas lebih dalam lagi karena memang sangat ya luas sekali berkaitan masalah Asmaul Husna nantinya insyaallah kalau misalkan bisa belajar ya satu persatu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ada pertanyaan silakan. 6 Hmm. Nah. Nah. Tapi Allah mukminin rahimak rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ya menceritakan bahwasanya sataftariku hadil umma ila 73 firqah. Bahwasanya umat ini dia akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Rasul mengatakan bahwasanya mereka semua itu berada di api neraka. Illa wahida, kecuali satu saja Siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mau berjalan di atas jalanku dan jalannya para para sahabatku. Dan juga Allah mengatakan, "Kul hadhihi sabili ad'u Allah ala basiratin ana wa man Katakan oleh Muhammad, ini adalah jalanku. Sabil itu satu. Ya, ad'u Allah, aku berdakwah kepada Allah ala basirah di atas di atas ilmu, ya. Sekarang kita melihat ketika mereka mengatakan kenal sama Allah. Ya, kenal sama Allah ini apakah tahu Allah saja? Apakah dia mengenal bagaimana ciptaan-ciptaan Allah? Ya, kemudian bagaimana tentang nama Allah Al-Latif? Allah itu Maha lembut. Bagaimana kelembutannya Allah? Allah juga syadidul iqab. Allah itu juga keras azabnya. Ya, dan juga Allah itu apa? Allah itu Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Ketika seorang dia hanya pengakuan saja, saya mengatakan saya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada lagi ibadah. Maka ini biasanya ada tarikat-tarikat. Mereka mengambil firman Allah mengatakan wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin Sembahlah Tuhanmu. Saya sudah yakin berarti saya tidak ibadah kepada Allah. Ini dia mengambil ya pemahaman dari mana? ya maka di sini pentingnya seseorang dia itu pakai pemahamannya para sahabat Al-Quran nggak bisa kita sesuaikan dengan hawa nafsu kita ya Allah mengatakan fawailul lil musallin celakalah bagi orang-orang yang sholat kamu jangan sholat kenapa celaka ya kenapa ada dalilnya di dalam Al-Quran makanya subhanallah orang bodoh ini bisa lebih banyak menyesatkan sehingga para ulama mengatakan al-ilmu nurun wal jahalatu halak. Bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu berarti apa? Bisa melihat. Wal jahalatu halak. Ya, dan sedangkan kebodohan itu sebuah kebinasaan. Wa man yasir fi dulmatil jahli halak. Para siapa yang dia berjalan di kegelapan kebodohan, maka dia akan bina binasa. Maka perlu ditunjukkan ilmu yang benar. Makanya di sini tugas kita apa? Ya berdakwah, nyampaikan kepada mereka ini ilmu yang ilmu yang benar. Ya, bagaimana mungkin kemudian kalau sudah sampai derajat yakin sembah Allah sampai yakin yakin ini diukur dari mana? Ya, dari mana kita bisa mengetahui kamu yakin atau tidak? Ya, maka di sini kembali orang itu bisa menilai orang itu baik atau tidak dari mana? Ya dari perbuatannya. Sedangkan urusan hati kita tidak mengetahui. Kadang perbuatan itu menampakkan apa yang ada di dalam di dalam hati. Maka di seorang ketika dia nggak sholat, oh saya nggak sholat sudah datang keyakinan ajaran dari siapa? Padahal Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu ya di hari Senin, di hari Senin subuh, ya itu Rasul pada tanggal 12 Rabiul Awal, ketika Rasul mau mengembuskan nafas terakhir, ya eh, pagi menjelang siang, ya dan Rasul melihat di sana para sahabatnya sudah bersof-sofkan ya sholat subuh dan dilihat dari kamarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka di situ Abu Bakar ya Abu Bakar melihat ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat yang melihat mereka itu berharap Nabi ini masih bisa berjalan untuk mengimani mengimami para sahabat ternyata nggak bisa sudah Rasul nggak mampu sudah untuk jalan ke sana sakit sudah Rasul karena Rasul apa dira, diracun sudah saat itu sebelumnya ya kemudian ya para sahabat akhirnya sholat dan juga Rasul mengatakan apa as-salah as-salah. Jaga oleh kalian salat. Jaga oleh kalian salat wa ma malakat aymanukum dan jagalah orang-orang lemah di antara kalian. Ini Rasul menggambarkan tentang hablum minallah dengan apa? Dengan salat. Wa hablum minan nas yaitu dengan apa? Membantu mengeluarkan harta kita. Dan juga Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim daimun yaitu mereka yang di dalam menjalankan sholat daim. Daim itu terus menerus. Ya, tidak ada kemudian sholat sekali nggak ada. Daimun alladzina hum fi salatihim daimun walladzina fi amwalihim hakum ma'lum. Mereka salat terus menerus dan di dalam harta mereka itu ada hak orang lain yang harus dia dia berikan. Ya, jadi seperti itu. Nasallallahu salam wa afiyah. Allahumma sayyiban nafiyah. Fadal mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, siapa dulu? ada ada kata-kata ini bahwa orang e, kalau e, bertobat gitu lebih mudah orang berbuat maksiat daripada orang berbuat bid'ah. Baik, masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang dia melakukan kemaksiatan, berarti dia terkena fitnah syahwat. Sebagaimana Allah mengatakan "Fa'amma man khafa maqama rabbih Wanahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal wa'ma. Barang siapa yang dia takut akan kedudukan Tuhannya dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, maksiat kepada Allah, maka surga sebagai tempat tempat kembalinya. Jadi orang itu ada yang terkena fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat ini hawa nafsu. Ya, hawa nafsu dia tentang harta, mungkin dia ya kebiasaannya korupsi, ada. Kemudian ada yang dia biasanya berzina, sedikit-sedikit berzina. Kalau nggak zina nggak enak ya kemudian ada yang biasa minum khamar sudah dia terkena terkena fitnah syahwat dengan dirinya sendiri dan orang yang demikian ya dikatakan oleh para ulama lebih mudah untuk bertaubat kepada Allah Allah itu masih kasih waktu kepada orang tersebut ya kemudian berbeda dengan orang-orang yang dia itu nantinya menyebarkan ya menyebarkan syubhat-syubhat yang tidak apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan Rasul mengatakan demikian ya Kemudian mereka itu berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka itu menjadikan ini adalah sebuah agama. Padahal Imam Malik mengatakan apa? Apapun yang tidak dijadikan agama pada zaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampai kapanpun tidak bisa dijadikan sebagai aga agama. Ya, jadi nggak bisa itu bukan menjadi aga agama. Maka kalau misalkan ada orang-orang yang dia menyebarkan syubhat, dan dia tidak bertaubat kepada Allah dan taubatnya orang ahli maksiat dan orang ahli bid'ah itu berbeda. Ya, kalau taubatnya ahli ahli ahli ya ahli bid'ah maka dia itu harus apa? Bayanu wa aslahu. Dia harus menjelaskan dirinya, taubatnya dia jelaskan kepada manusia yang dia sesatkan ya wa aslahu kemudian dia memperbaiki diri dirinya baru diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang dia ajak untuk yang melakukan halal yang tidak ajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu terus akan ya menjadi dosa jariah Ya, kadang orang itu kalau sudah mati ya, kemudian tiba-tiba dosanya terus berjalan bahkan lebih besar. Rugi atau tidak rugi ya demikian dan ini harus dipahami ya dengan akal sehat, dengan hati yang bersih. Ya, dan ini wahyu. Ya, ini wah, wahyu dan kita tidak bisa mengatakan apapun ya tentang Allah dan tentang Rasul kecuali ada dalilnya. Sehingga Allah mengatakan amlahum syuraka apakah mereka itu punya sekutu-sekutu, punya tandingan-tandingan? Amlahum syuraka syara'u lahum din. Mereka itu membuat syariat di dalam agama malam ya bihillah yang tidak pernah diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mana izinnya dari Allah? Ya, kita pun misalkan di sini kita buat ya uh, kita buat usaha misalkan. Kemudian ilegal. Ya, tidak ada izinnya. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Rugi atau tambah untung? Tambah rugi akhirnya tambah karuan penjara dan yang lainnya. Apalagi dalam urusan agama harus legal. Kita ini pengen yang yang legal, pengen yang murni ya pengen yang ber bersih ya yang asli kita kalau beli madu saja ini asli atau enggak ini <laughs> murni kita cari yang murni misalkan kita kepingin murni sudah ya kalau misalkan enggak murni gimana batuk-batuk ya akhirnya dia diabetes jadi itu sama seperti halnya agama kalau kita tidak mendapatkan dari aslinya dari sumber yang benar maka yang terjadi adalah penyakit yang terjadi adalah penyakit dan ini yang cari sama syaitan Ya, setan itu lebih suka kepada ahli bid'ah daripada ahli ahli maksiat, ya. Dan ini biasanya agak agak berat kalau misalkan menyampaikan masalah masalah ini karena musuhnya banyak. Ya, karena memang inilah agama. Ya, sehingga Allah mengatakan ya di dalam surat Asy-Syu'ara itu, subhanallah. Itu semuanya di dalam Al-Qur'an itu Allah bongkar semuanya. Jadi siapapun ahli bid'ah yang dia mau menyerang agama ini nggak bisa seharusnya. Karena apa? Ada Quran. Ini ada Quran, ini dalil, ini buktinya. Ya, jadi dari mana mereka akan membuat? Ya ada di Quran, gak ada. Wong ini wahyu. Sabda Nabi juga wah, wahyu. Kalau mereka di dalam Al-Quran nggak bisa membuat ayat di dalam Al-Quran, akhirnya apa? Diselai, selewengkan makna maknanya. Kalau dalam hadis membuat apa? Hadis-hadis pal, palsu tuh mereka. Ya, dan ini mencari mencari ca, cara. Ya, yuridun an yudfi nurallah bi afwahihim wallahu mutim munurihi, walau karihal Kafirun mereka itu berusaha untuk memadamkan agama Allah. Bahkan Allah akan tambahkan untuk menyempurnakan agamanya. Tambah Allah sempurnakan. Walau karihal kafir meskipun orang-orang kafir itu ben benci. Ya, subhanallah. Taib. Fadal. Kenapa? Rizki. disebutkan oleh apa yang disebutkan Rizki oh, taib. Masya mukminin rahimani wa rahimakumullah. Ada rizki yang memang Allah luaskan dan ada Allah yang sempitkan. Ya. Dan di situ semua ada hikmah yang yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Allah mengatakan walau basatallahu rizqa liibadihi apabila Allah lapangkan Allah bukakan pintu rizki kepada hambanya labagau fil art maka dia akan melakukan keru kerusakan sekarang yang banyak membuat kerusakan di bumi orang kaya atau orang miskin Hah? orang kaya sehingga Allah mengatakan wa ida aradna an nuhlika qaryatan ketika kami ingin menghancurkan sebuah negeri apa yang Allah katakan amarna mutrafiha kami akan perintahkan kepada orang-orang kaya di antara mereka fafasaku fiha Kemudian mereka itu berbuat kerusakan. Fahaqqa alaiha alqaul fadammarnahu tadmira. Maka telah tetap ucapan kami, maka kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Ya, sehingga bahaya masalah harta ini. Sehingga Rasul mengatakan ni'mal malu salih rajulun salih. Sebaik-baik harta yang baik itu dipegang sama orang saleh. Karena kalau harta tidak dipegang sama orang saleh, dia akan membuat kerusakan. Kemaksiatan kerusakan untuk dirinya sendiri dan kerusakan untuk orang orang lain. Ya. Kemudian ketika Allah lanjutan ayatnya walakin yunazzilu biqadri ma yasha tetapi Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sesuai dengan takarannya ya sesuai dengan dengan takarannya jadi sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu ya fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtala fa qadara alaihi rizqahu ketika Allah berikan ujian dia dan Allah sempitkan rizkinya fa yaqulu rabbi ahanan. Dia akan mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Kala kata tidak demikian. Ya, jadi kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu bukan ya bukan ukurannya harta. Oh, jadi orang ini kalau sudah dikasih harta berarti bentuk Allah memberikan kemu kemuliaan. Berarti bagaimana Allah tidak memuliakan Nabi Musa alaihissalam, tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka fukara wal masakin. Ya, maka di sini bagaimana caranya harta itu berkah. Minta harga harta itu berkah. Ya bisa di, dirasakan harta yang sedikit tapi subhanallah bisa dirasakan semuanya. Sebagaimana Rasul mengatakan man arada an yubsatalahu rizqahu wa yu'thar lahu fi athari falyasir rahimah. Ini salah satu contoh ketika seorang yang dia ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah ya dan dipanjangkan umurnya apa yang dilakukan? Menjalin tali silaturahim. Orang jalin tali silaturahim itu dibukakan nanti rizki sama Allah Subhanahu wa taala ya kemudian dipanjangkan. Maksudnya apa? Bukan dipanjangkan, diberikan keberkahan sama Allah. Umurnya berkah. Makanya antum kalau baca Al-Qur'an, itu waktunya bukan bukan panjang, tapi mele melebar. Bukan mempersingkat waktu, tapi apa? Memperlebar. Ya, di dilebarkan. Jadi waktu ini seakan pan panjang. Sekarang membaca WA misalkan, baca WA atau buka IG, Instagram, yang lainnya, TikTok dan yang lainnya. Dua jam, tiga jam, terasa atau tidak? Tidak terasa. Kalau kita baca Quran, dua lembar saja Hah? Dua lembar, nggak usah. Dua lembar satu baca. Kok lama ya? Ya, makanya di sini kita butuh apa? Keberkahan, keberkahan waktu, keberkahan harta. Ini minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib masyarakat mukminin rahimin rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya kajian sore hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk dalam surga Allah. Karena memang surga itu Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa. Sebagaimana Allah mengatakan wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang telah kami siapkan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup kafatul majlis.